Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asri Bakularaja rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Kita uh, kita masuk pada bab yang ke-39 dari Syama'il Nabi karya Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah yaitu bab tentang ye, eh, tata cara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Penjelasannya tidur adalah salah satu ayat Allah yang agung yang menunjukkan keesaannya dan betapa sempurna kemahakuasaannya subhanahu wa ta'ala dan bahasanya dia adalah zat yang mengatur jagat raya ini sebagaimana firman Allah taala di surat Ar-Rum ayat yang ke-23 wa min ayatihi di antara ayat tanda kekuasaan Allah adalah tidur kalian di waktu malam dan dan siang dan wa hukum min fadlihi dan usaha kalian untuk mencari karunia Allah yaitu mencari rezeki Inna fi dhalika dalam hal tersebut tidur di waktu malam demikian juga mencari rezeki di waktu siang la ayatin liqaumi yasma'un terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau mendengarkan wa rahmatun minallahi subhanahu wa ta'ala bil ibad dan tidur itu adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala bagi bagi hamba-hambanya maka orang yang bisa tidur adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala wa minnatun dan dia adalah bentuk anugerah dari Allah Jalla wa ala kepada manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar di antara kasih sayang Allah adalah Allah jadikan untuk kalian malam dan siang litas kunufihi supaya kalian mendapatkan ketenangan di waktu malam walita betahu min dan supaya kalian mencari rezeki di waktu siang wala allakum tashkurun supaya kalian bersyukur Makna ayat ini surat Al-Qasas ayat yang ke-73 ini adalah di antara kasih sayang Allah kepada kalian adalah Allah jadikan untuk kalian wahai manusia malam untuk kuno fihi supaya kalian mendapatkan ketenangan agar kalian mendapatkan ketenangan oleh karena itu maka tidur di waktu malam itu jauh lebih berkualitas lebih besar manfaatnya daripada tidur di e, dalam jam yang sama namun di waktu siang karena malam hari Allah ciptakan untuk menjadi tempat manusia mendapatkan ketenangan untuk beristirahat maka kualitas tidur di malam hari meskipun lebih pendek jauh bahkan jauh lebih besar manfaatnya bagi kesehatan dan fisik dibandingkan e, jam tidur yang lebih banyak namun di siang hari. Ya, karena tidur di malam hari itu suasananya tenang dan sebagainya di antara uh, yang terlihat sudah demikian. Namun tidur di malam hari siang hari maka boleh jadi ada suara Eh, kendaraan, ada suara aktivitas anggota keluarga yang lain dalam rumah dan sebagainya. Sehingga eh, tidak maksimal kualitasnya. Wajah aku nahara dan Allah jadikan siang untuk kalian supaya kalian mencari minfat lihi di antara karunia, karunia dan anugerah Allah itu mencari rezeki bekerja untuk dunia. Sedangkan hadis uh, hadis dalam masalah ini dari Al-Bara ibn Azib senyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengambil posisi di tempat tidurnya maka beliau letakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Kemudian Nabi berdoa, ini Rabbirqini adabaka yawma tab'atsu ibadaka. Wahai Rabku, wahai Tuhanku, jagalah aku dari siksaanmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Di sini juga lihat kelimam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian dalam dengan sanad yang lain eh, dari Abu Ubaidah dari Abdullah dengan redaksi semisal ya dari Abdullah bin Mas'ud jadi beda sahabat Eh, namun dengan redaksi ada agak yang agak beda kalau tadi yauma tab'atsu ibadaka kalau dalam riwayat yang kedua yauma tajma'u ibadaka di hari engkau kumpulkan hamba-hambamu maka dalam dua hadis ini terdapat tiga adab yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk beradab dengannya pada saat yakwi mengambil tempat di tempat tidurnya yang pertama adalah berbaring pada uh, al-aiman sisi tubuh sebelah kanan. Yang kedua meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Yang ketiga berdoa dan di antara doa menjelang tidur yang dituntunkan adalah ini adabaka yawma tab'atsu ibadaka yang maknanya aku meminta kepadamu wahai Rabbku agar engkau jaga aku dari siksaanmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu untuk hisab. Dan doa ini sangatlah cocok dibaca di sikon ini. Rayatan munasabah, betul-betul cocok. Kenapa? Karena tidur itu mengingatkan kita dengan kematian. Karena sama-sama mati. Bal inna wafatun. Bahkan tidur itu sendiri adalah bagian dari kematian. Oleh karena itu, sebagaimana di hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika bangun tidur, doanya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji milik Allah, Zat yang telah memberikan kesempatan kami untuk hidup kembali setelah kami mati. Tentu maknanya setelah kami tidur. Maka doa ini dalil bahasanya tidur adalah kematian. Wa ilaihin nushu dan hanya kepadanya Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan. Maka wal wafatu ba'daha Ba'thun dan kematian Setelah kematian ada kebangkitan Wahasun dan kumpul Wahisabun dan perhitungan amal Wajazaun setelah itu balasan Surga atau neraka maka kondisi duduk mengingatkan kita dengan itu semua maka fana fanasaba maka satu hal yang cocok ayyakula hadza doa. seorang muslim mengucapkan doa ini demikian juga doa ini dalil yang menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut dengan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau berdoa wahai Rabbku jagalah aku lindungi aku dari siksaanmu maka itu menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu takut dengan siksa Allah, takut dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah takut dengan neraka dan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah kondisi terpuji seorang Muslim dan dengan itu seorang Muslim meneladani kondisi hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang lain dari Rifa'i ibn Hirash dari Hudzaifah ibn Yaman beliau mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebiasaan Nabi jika beliau berposisi di tempat tidurnya beliau berdoa dengan ucapan Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah dengan namamu aku mati yaitu tidur wa ahya dan aku hidup yaitu aku bangun tidur. Dan jika bangun tidur Nabi berdoa Ya Alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Di sini juga diatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga diayatkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya. Maka At-Tirmidzi meriatkannya di dua kitab, di Syama'il Nabi sebagaimana di sini dan di Jami' Tirmidzi. Tentang Allahumma, maka Allahumma maknanya adalah ya Allah, dibuanglah e, min, e, min awaliha dari awalnya ya unnida. Maka dari Allah menjadi Allahumma prosesnya harfun dibuang. Kemudian awita anhu harfunidat e, harfun tersebut diganti dengan mim yang bertasdid diletakkan di akhir. <clears throat> sehingga jadilah Allahumma. Oleh karena itu tidaklah tidak boleh disatukan antara ya, pengganti dan yang digantikan. Oleh karena itu e, maka tidak boleh ucapan ya Allahumma. maka pilih salah satu ya Allah atau Allahumma. Bismika dengan namamu. pak di sini artinya isti'anah. E, sehingga maknanya ya Allah aku memohon pertolongan dengan namamu. Amutu saat aku mati dan saat aku hidup. Ya, yaitu ala hada hayati atas kehidupanku ini dan kematianku ini. Ini semisal firman Allah di surat Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki" Katakanlah dan umumkanlah bahasanya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku itu lillahi untuk Allah Rabb semesta alam. Kemudian fi hada dalam doa ini terdapat tanbih, terdapat isyarat bahasanya seorang muslim itu iftikar membutuhkan wal ihtiyat dan membutuhkan zikir di setiap waktu. Dan di antara waktu yang perlu diisi dengan zikir di antara kebutuhan seorang muslim adalah tidur dalam keadaan berzikir mengingat Allah. Bangun tidur dalam keadaan berzikir mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah jalla jalaluh. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang tidur falam yakum minha dan tidak bangun. Ini artinya dia lanjut mati. Oleh karena itu bisa bangun tidur adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Kemudian dari Urwah ibn Zubair dari bibinya Urwah yaitu Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika telah mengambil tempat di tempat tidurnya kullal lailatin di setiap malam. Maka beliau satukan, beliau kumpulkan dua telapak tangannya, kemudian beliau nafasa. Ya, nafasa adalah meniup tiupan yang bercampur sedikit air liur. Maka beliau tiupkan fihima pada dua telapak tangannya dan beliau bacakan pada dua telapak tangannya qul huwallahu ahad yaitu surat al-ikhlas al-falaq dan an-nas thumma masaha bihima kemudian beliau gunakan kedua telapak tangannya tersebut untuk mengusap mastata'a min jasadihi bagian dari badan badannya yang mampu beliau usap Beliau mulai usapan dua telapak tangan itu dengan pada kepala dan wajah wa ma'akbala dan E, maaf bala apa yang jadi bagian depan dari badannya. Ya, senau karena bila lakukan hal tersebut sebanyak tiga kali. Di sini disamping diatkan oleh At-Tirmidzi di sini di Sama'il Nabi juga diatkan oleh Al-Bukhari. Demikian juga At-Tirmidzi di jami'nya. Maka catatan penting yang patut untuk direnungkan dan diperhatikan berkenaan dengan hadis ini adalah tadi kita baca kullalailatin Hal ini Nabi lakukan setiap malam. Maka kata-kata kulla lailatin ini yadullu menunjukkan muadzabah. Nabi rutinkan. Nabi muadzafah Nabi merutinkannya bahkan at secara sempurna. Setiap malam tanpa tertinggal. Ala dalika bila melakukan amalia seperti itu. Ya, dan bukti kalau ini adalah rutin yang sempurna hatta sampai-sampai bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit yang mengantarkan beliau kepada wafat, lama maaf tatkala sakitnya semakin berat, washtadda bi al iya, iya artinya ya, capek ya, dan capeknya semakin menjadi-jadi karena sakitnya. Ya, karena mau maka beliau perintahkan istrinya Aisyah radhiallahu anha untuk melakukan hal tersebut menggunakan uh, untuk menggunakan telapak tangan Nabi disatukan kemudian ibu da Aisyah yang membaca uh, tiga surat di atas kemudian dipakai untuk diusapkan ke badan. Maka ini semua inayatan bukti perhatian Nabi dengan zikir yang penuh berkah ini. Maka jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang luar biasa, kulalailatin setiap malam boleh jadi Nabi capek ataupun tidak capek, sakit ataupun e, sehat, beliau tidak pernah meninggalkan e, meninggalkan zikir ini. Maka selayaknya seorang Muslim e, berlatih dan belajar meneladani apa yang Nabi contohkan. Jama'a kafaihi Nabi kumpulkan dua telapak tangannya. Artinya satu telapak tangan dhamma digabungkan dengan telapak tangan yang lain. Ma'a ditambah keduanya ditempelkan. Demikian juga ditempelkan jari-jarinya. Thumma yabda'u kemudian setelah itu mulailah membaca pada keduanya pada dua telapak tangan tersebut surat Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas kemudian digunakan untuk mengusap bagian badan yang bisa diusap dimulai dari kepala, wajah dan bagian depan badan dan Nabi lakukan hal ini sebanyak tiga kali maka Nabi mengusapnya dimulai dari a'la ra'si dari kepala bagian atas kemudian turun ke wajah thumma ilal asfal kemudian semakin turun ke bawah dan beliau usap bagian depan baru setelah itu ma'adbara bagian belakang dan beliau berupaya untuk meratakan usapan dua telapak tangannya pada seluruh badan. Di dalam eh, film dalam satu redaksi untuk hadis ini dalam sahih yaitu dalam sahih Bukhari maka di sana ada redaksi ada ungkapan wa ma balagat yadu yadahu min jasadi beliau usapkan pada dua tangannya itu beliau pakai untuk mengusap bagian badan yang mampu diusap maka Nabi lakukan hal tersebut sebanyak tiga kali. Wahat al-masu dan usap, ucapan semacam ini mengandung barokah kebaikan untuk badan. Dan fafihi maka dalam zikir ini ada manfaat terjaganya orangnya dari setan. Fala yastati'u sehingga Eh, setan tidaklah bisa, tidaklah mampu mendatangi dan mengganggu orang ini dari arah manapun. Dari arah manapun, dari depan ataupun dari belakang. Karena orang tersebut terbentengi dengan ayat-ayat ini dari segala penjuru. Wafihi dan dalam ayat eh, dalam zikir ini terdapat faedah manfaat berupa terjaganya orang tersebut minal hawa dari eh, hewan-hewan berbisa wal hasyarat dan binatang kecil-kecil yang mengganggu semut atau yang lainnya maka akan terlindungi akan Allah lindungi ketika tidur karena eh, karena di antara yang dia baca adalah min syarri khalaq dari kejelekan, gangguan semua makhluk yang Allah ciptakan. <clears throat> Dan satu hal yang baik bagi seorang muslim untuk merenungkan kandungan dari tiga surat ini dan pesan yang ada di dalamnya yang ini bisa kita renungkan dengan kita baca buku-buku tafsir semisal tafsir Ibnu Sa'di atau tafsir Ibnu Katsir dan eh, eh, dan yang lainnya apa makna dari eh, kalimat-kalimat uh, yang ada di dua atau yang ada dalam tiga surat di atas. Nah, jika orang itu memiliki pemahaman, ya, punya ya, pemahaman minimal global tentang isi tiga surat ini, maka itu ablaghu fil athari. Akan lebih luar biasa dalam al-athari dalam memberi dampak Wa amkanu dan lebih maksimal fil faedah adalah memberikan faedah. Maka siapa yang membaca bihadhihi ta'awudat tiga surat perlindungan ini dalam keadaan tahu makna kandungannya tidaklah sama dengan yang membaca tiga surat perlindungan ini dalam keadaan tidak mengerti makna dan pesan kandungannya syai'an sedikit pun. berkenaan dengan redaksi uh, hadis ini maka terdapat bisa kita katakan perselisihan ulama di, niup dulu ataukah membaca ataukah membaca dulu baru niup karena redaksinya Nabi jama'a kafaihi fa nafatha fihima dan wa hima. fihima. Nih maka sebagian ulama diantaranya adalah Al-Albani rahimallahu taala berpendapat bahasanya niup dulu baru baca dengan alasan fana fata fihima dan pendapat jumhurul fuqaha, jumhurul ulama dan insya Allah itulah yang lebih tepat bahwasanya baca dulu baru niup karena nafas fihima wa qara'a itu menyatu. Nafasa fihima wa qara'a itu jadi satu. Kemudian mana yang didahulukan dari kedua hal ini maka berdasarkan eh, dalil-dalil uh, yang lain menunjukkan karena ini adalah babnya adalah bab ruqyah Ya, karena ini babnya adalah bab ruqyah, maka berdasarkan dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasannya itu yang terjadi adalah baca dulu baru niup. Kemudian dari Quraim <clears throat> bekas budaknya Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nama hatta nafakha. Beliau e, tidur sampai mengorok. Maka anak idan nama dan adalah kebiasaan Nabi jika tidur nafkah mengorok. Ya, maka tidak boleh membenci semua orang yang tidurnya ngorok. Ya, nanti karena jika semua ya maka berarti membenci Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam karena tidur beliau itu ngorok. Fa'atahu Bilalun kemudian Bilal mendatangi Nabi Lantas bilang memberitahukan kepada Nabi Bisolati telah tibanya Waktu sholat subuh Maka Nabi pun bangun Dan mengerjakan sholat Walam yatawata tanpa berwudu terlebih dahulu Dan hadis ini ada cerita panjangnya Hadis ini juga diatkan oleh Al-Bukhari Nama hatta nafakha an nafku. Huna di sini adalah anafku di sini maknanya adalah sautun suara yang muncul dari orang yang tidur pulas itu ngorok bahasa kita wa yu'lamu dan diketahui dengan adanya suara ini annahu mustaghiqan fin naum kalau dia adalah orang yang nyenyak tidurnya maka ketika telah terbit fajar Bilal datang ke rumahnya Nabi dia memberitahu Nabi kalau Eh, waktu sholat subuh telah tiba. Maka Bilal A'lam mau memberitahu dan mengajak Nabi untuk sholat. Maka Nabi kemudian berdiri bangun dan sholat tanpa berwudu. Dan ini sebagaimana penjelasan para ulama adalah diantara hukum khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang keadaan para nabi. Nabi katakan sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat Inna ma'sal anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami para nabi itu kalau tidur yang tidur cuma matanya tanpa tidur hatinya, tanpa hilang kesadarannya. Dan dalam hadis yang ada panjangnya akan dibawakan oleh Tirmidzi di judul bab berikutnya. Kemudian dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa jika mengambil posisi di tempat tidurnya maka di antara doa yang Nabi baca ketika hendak tidur adalah doa sebagai berikut. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Fakam mimman la kafiyalahu wa la Hmm. Segala puji milik Allah Zat yang telah memberi makan kepada kami Memberi minum kepada kami Dan mencukupi dan melindungi kami Wa awana dan memberikan nikmat tempat tidur bagi kami Tempat bermalam bagi kami Betapa banyak manusia yang tidak dicukupi dan dilindungi Tidak memiliki dia pelindung walamu uyawah walamu muqwiya lahu dan tidak memiliki tempat untuk bermalam namun dia tidur di ember-ember toko dan di tempat-tempat terbuka di sini juga dilihatkan oleh Muslim dalam sahihnya Ya, makna doa Nabi Alhamdulillahilladzi manna alaina segala puji milik Allah yang telah memberikan nikmat kepada kami berupa makanan yang terwujud dengannya gizi dan asupan makanan bagi badan dan memberikan nikmat kepada kami berupa minuman yang terwujud dengannya ari terwujud dengannya segar hilangnya dahaga eh, zahabul atas dan hilangnya haus dan dia adalah zat yang telah mencukupi kami. Mencukupi kami di sini mencakup dua hal, mencukupi kami berbagai macam urusan yang kami perhatian dengannya dan kami bersusah payah untuk mendapatkannya. Dan yang kedua mencukupi kami dari kejelekan, artinya mencukupi dalam artian melindungi min syari manakhafu dari kejelekan dan bahaya pihak-pihak yang kami khawatirkan berupa permusuhan orang-orang yang zalim, orang yang melampaui batas dan kezaliman orang yang zalim. Maka kafana di sini bisa diterjemahkan dengan dan memenuhi hajat-hajat kami. Atau bisa juga dan boleh juga diterjemahkan dengan melindungi kami. Wa'awana dan memberikan tempat e, bermalam, tempat beristirahat bagi kami. yaitu manna alaina bil ma'wa memberikan nikmat kepada kami bil ma'wa punya rumah tempat tinggal. Faman dakhala fi baitihi oleh karena itu siapa yang masuk ke dalam rumahnya meskipun itu sekedar kontrakan ya, fa akhlaqa al-baba dia bisa menutup pintunya ya, pintunya bukan pintu yang terbuka nah, nama visitrin sehingga dia tidur dalam keadaan tertutup dari angin dan yang lainnya fawa fi azimah ya, maka dia berada dalam nikmat yang besar meskipun rumahnya sekedar eh, kontrakan meskipun rumahnya bukanlah rumah yang mewah bisa punya tempat e, eh, menginap, tempat bermalam itu sudah nikmat yang sangat besar. Kenapa? Islam yakun haluka halid Karena keadaannya itu sudah menjadi keadaan manusia yang normal. Ya, tidak sebagaimana keadaan hewan-hewan yang tidurnya ya, bertebaran fil di tempat yang terbuka. Tidak pula sebagaimana orang-orang yang statusnya tunawisma, gelandangan dan yang lainnya. Iya. Didalika oleh karena itu maka selanjutnya Nabi katakan dalam doanya betapa banyak orang yang tidaklah ya, dilindungi dari kejelekan dan dipenuhi hajatnya dan betapa banyak orang yang tidak punya rumah tempat tinggal. Kam di sini litakfir menunjukkan banyak Ay kathirun manhum kadalik. Betapa banyak orang yang kondisinya seperti itu. Maka dalam doa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ungduru ilaman dunakum, melatang turu ilaman faukokum. Ya, terutama dalam masalah nikmat dunia maka perhatikanlah dan lihatlah orang-orang yang ada di bawahmu orang-orang yang lebih susah daripada dirimu. Jangan lihat orang-orang yang lebih uh, lebih di atasmu dalam masalah kenikmatan duniawi. Fa innahu ajdahu alla tasdahu ni'matallah 'alaikum. Dengan cara pandang demikian, maka kalian tidak akan menganggap remeh dan sedikit nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dalam masalah dunia melihat orang yang lebih senang, lebih mewah, lebih sejahtera dan seterusnya, maka dia akan merasa betapa sedikitnya nikmat Allah pada dirinya atau bahkan tidak ada nikmat Allah pada dirinya. Ya, kemudian hadis yang terakhir di bab ini dari Abu Qatadah. Senyap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ida arrosa arrosa arisu ta'risan ta'ris itu adalah istirahatnya musafir di malam hari. Ta'ris itu eh, istirahatnya musafir di malam hari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ida arrosa jika beliau istirahat saat beliau safar dan itu bilailin di waktu malam artinya di awal malam itu ala shikihil aiman maka beliau tidur miring ke kanan ini menjadikan bagian bagian kanan badan sebagai tumpuan namun jika beliau takrisnya itu Kubaila Subahi beberapa saat sebelum subuh tiba. Ini beberapa saat sebelum subuh tiba jam 3 baru menemukan tempat yang tepat untuk istirahat. Ini baru jam 3 misalnya dalam bahasa kita atau baru jam setengah empat baru ketemu tempat yang cocok maka eh, dan tentu semalaman melek karena safar. Maka Nabi tidur dengan cara nasoba diroahu. Beliau tegakkan eh, hastanya, lengannya, wawada ra'sahu ala kafihi. Dan beliau letakkan kepalanya pada telapak tangannya. Maka beliau tidur demikian. Nah. Sehingga jika e, dengan tujuan supaya tidak nyenyak. Karena jika orang tidur dengan e, dengan dia sangga atau dia kepalanya itu bertumpu pada telapak tangannya e, dalam keadaan e, tangannya itu ditegakkan, e, maka jika pulas maka dia akan terjatuh dan ya kalau orang terjatuh habis itu kemudian ah, ya, ngambil posisi yang lebih enak ya. Ya, kalau Nabi tidak ya. karena Nabi perhatian nanti ini sebentar lagi subuh maka beliau akan kembali kepada posisi semula ya, sehingga tidak kebablasan ya, subuh Hadis ini juga diayatkan oleh Muslim. Penjelasannya ai idza awa ila firasyhi Iya. Dan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil posisi di tempat tidurnya di waktu malam, maka nafil waktu mutasi dan itu adalah waktunya e, luas, kafir cukup untuk istirahat, maka beliau tidur ala syikil aiman di e, dengan e, menggunakan sisi kanannya, sebagaimana telah lewat. Akan tapi jika ai taja ila naumi jika belum merasa perlu tidur beberapa saat sebelum tibanya waktu subuh sehingga waktu untuk istirahat itu sempit nah, tidak cukup untuk beristirahat maka Nabi berdirikan dan tegakkan saidnya eh, lengannya sehingga lengan itu muntasibah tegak dan Nabi letakkan kepalanya pada telapak tangannya sebagai bukti perhatian dengan sholat subuh wariayatallaha dan e, dalam rangka untuk memperhatikan memelihara sholat subuh karena seorang itu jika tidur dalam cara semacam ini maka dia tidak akan nyenyak tidurnya fawa asafah maka demikian sayangnya sekelompok orang yang salah satu dari mereka e, meletakkan kepalanya di bantannya di waktu-waktu yang sudah mepet, ya waktu-waktu akhir malam yang sudah mepet subuh tanpa peduli wala muktarif dan peduli dengan sholat subuh. Maka itu satu hal, satu tindakan yang sangat sangat disayangkan. Wallahul musta'an dan hanya kepada Allah tempat mengadu, tempat meminta tolong. Ya, kemudian bab yang ke-40 adalah bab tentang bagaimanakah ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah dalam e, makna asalnya dalam bahasa Arab adalah adzul adalah menghinakan diri. Dalam bahasa Arab ada ungkapan tarikun mu'abbadun Maknanya adalah mudallalun Jalan yang sudah nyaman Karena dia sudah hina boleh balik diinjak-injak pakai telapak kaki Sedangkan dalam syariat Ibadah adalah kondisi Ghoyatul dhulli ta'ala Adalah e, kondisi semaksimal mungkin Ghoyah di sini maknanya Semaksimal mungkin yang bisa dilakukan bukan eh, bukan eh, bukanlah eh, maknanya atau terjemahnya puncak dalam pengertian yang tidak ada seorang pun yang bisa mampu mencapainya puncak penghinaan diri ya. namun bukan itu terjemah yang tepat karena puncak penghinaan diri maka nanti hanya para nabi yang bisa mencapainya. Namun ghayatu dhulli artinya semaksimal mungkin untuk menghinakan diri kepada Allah. Ya semaksimal mungkin menghinakan diri kepada Allah ma'a diiringi dengan de, rasa cinta dan ketundukan kepada Allah Jalla wa Ya, e, judul bab yang ada di sini redaksinya umum, ibadahnya Nabi. Akan tapi hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis khusus isinya adalah ibadah Nabi berupa qiyamul lail, salat malam. Yeah, maka di sini al-am urida urida bihi al-khusus. Redaksinya umum namun maknanya tertentu dan spesifik. Ibadah Nabi dan yang dimaksudkan adalah salat malam Nabi. Dari Al-Mughirah ibn Syu'bah beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkaklah dua telapak kaki beliau. Maka ada orang yang komentar kepada Nabi, "Apakah Anda wahai Nabi memaksa-maksakan diri seperti ini padahal Allah telah mengampuni untuk Anda matakot dan memindamika wa mata akhar." Semua dosa Anda baik yang dulu ataupun yang belakangan maka Nabi alaihi salatu wasallam merespon dengan mengatakan afala akunu abdan syakuran tidakkah aku layak untuk menjadi hambanya yang bersyukur hadis ini juga diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Ya, maknanya ai sholat Nabi sholat malam sampai romat sampai bengkaklah dua telapak kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena lamanya berdiri di sholat malam. Karena terkadang Nabi membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah secara utuh ditambah surat An-Nisa. Maka ada yang berkomentar Wahai Nabi apakah engkau menyusah-nyusahkan diri semacam ini Hadal qiyam Yaitu berdiri yang lama Yang terwujud gara-gara berdiri yang lama itu atau tawarum bengkaknya dua telapak kaki Mintulih karena lamanya berdiri Laqad ghafarallahu laka wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan apa yang ada di eh, komentar sahabat ini sama dengan firman Allah Ta'ala ya, Firman Allah Ta'ala Inna fatahna laka fatham mubina Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu kemenangan yang nyata Supaya Allah mengampuni untukmu Mata qaddama min dambika wa mata akhar semua mau baik yang dulu ataupun yang belakangan dan supaya Allah melengkapkan nikmatnya untukmu dan memberikan petunjuk kepadamu siratal mustaqimah di jalan, pada jalan yang lurus. Maka Nabi mengatakan afala aku abdan syakura ai artinya sesungguhnya ampunan Allah untuk semua dosaku yang dulu ataupun yang belakangan itu adalah nikmat dari Allah wa minnatun dan anugerah yang besar, anugerah yang mengharuskan untuk berterima kasih kepada yang memberi nikmat dan berterima kasih bersyukur itu e, bentuknya letaknya ada tiga yang pertama di hati dalam bentuk mengakui nikmat itu sebagai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kemudahan ya semata-mata kemudahan dan kemurahan Allah Kemudian yang kedua di lidah, di lisan dengan menyanjung uh, yang memberikan nikmat dan memujinya. Dan yang ketiga anggota badan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat tersebut. Maka di sini Nabi sampaikan eh, dua eh, dua terminal, terminal ubudiyah dan terminal syukur dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna dalam dua hal ini ala akmali wajahin dalam bentuk yang paling sempurna dan paling bagus maka Nabi adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling hebat ibadahnya dan beliau di samping itu beliau adalah pemimpin orang-orang yang bersyukur dan teladan orang-orang yang membenci Allah. Kemudian sesungguhnya e, berdirinya seorang hamba sampai bengkak dua telapak kakinya mahmulun dimaknai hadin dimaknai fi maidakan al abdu itu dimaknai dan dibolehkan dan dituntunkan jika seorang hamba itu tidak merasa bosan dan bosan. Wa illa namun bisa jadi berdiri semacam ini tidak dituntunkan untuk seseorang ya, jika manakala dia menyebabkan dia bosan dengan sholat malam akhirnya cuma sekali habis itu pensiun sholat malam nah, nah maka jika dampak e, eh, telah yang bengkak-bengkak itu menyebabkan pensiun sholat malam ya, setelah itu maka tidak boleh ya, berdiri yang lama jika demikian dampaknya. Nah, jika tidak menimbulkan kebosanan karena kondisinya kondisi iman dan ketakwaan yang luar biasa sehingga dia fine fine saja, enjoy enjoy saja masih akan terus konsisten dengan sholat malam maka tidak mengapa. Ya, maka ya, kapankah dituntunkan sholat malam yang panjang sampai bengkak-bengkak tadi ini berlaku tidak dituntunkan untuk semua orang Namun fihi tafsil Perlu rincian Untuk orang yang bisa menikmatinya Maka itu dituntunkan Untuk orang yang malah jadi bosan dan benci Dalam tanda kutip benci dengan ibadah dan sholat malam Maka tidak dituntunkan Demikian kita lanjutkan ba'da isya wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir tadi kita baca Thumma inna qawlu syarih hafizallahu ta'ala Thumma inna qiyamal abdi Kemudian sholat yang dilakukan oleh seorang hamba sampai bengkak Qadamahu dua telapak kakinya mahmulun ini berlaku atau ditafsiri atau dimaknai fima idzakan al abdu jika seorang hamba tersebut tidak akan terasuki rasa bosan dan bosan karena solat yang lama dan panjang wa illa jika dikhawatirkan bosan bahkan benci dengan ibadah gara-gara eh, lama lamanya berdiri fala maka tidak dituntunkan menimbang ya, sabda eh, menimbang hadis dari Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan karena yakulu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khutu minal amali ambillah dari amal matutiqun apa yang mampu kalian kerjakan karena Allah tidak tidak bosan sampai kalian bosan wa busolati ilan nabi dan solat yang paling disukai oleh nabi adalah madu wima alihi adalah yang dirutinkan meskipun sedikit dan adalah kebiasaan nabi sallallahu alaihi wasallam idza sholat sholat dan jika mengerjakan satu sholat wa ma alaiha beliau merutinkannya Ibnu Hajar rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini wa mahalu dalika dan tempat itu tempat dibenarkannya sholat yang lama sampai bengkak-bengkak adalah idalam lam yufdi ila jika tidak menyebabkan al malal bosan karena e, kondisi Nabi saw Alaihi Wasallam tentu kondisi kejiwaan Nabi ya, adalah kondisi spiritual Nabi adalah kondisi yang paling sempurna. Dan oleh karena itu Nabi tidak pernah bosan untuk beribadah pada Rabbnya meskipun itu membahayakan dan menyusahkan badannya. Bahkan terdapat hadis yang sahih Nabi mengatakan wajulat qurratu aini fi salati dan diletakkanlah e, kesenangan diriku dalam salat. Ya, di sini Sahih oleh Ibnu Hajar, diatkan oleh Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik. Adapun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jika dikhawatirkan bosan, layam barilahu maka tidaklah sepatutnya bagi dia untuk yukrih memaksakan dirinya melakukan hal yang e, demikian. Wa alaihi yuhmalu dan berdasarkan hal ini kita maknai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Khudu minal a'mali matutikun. Ambillah dari amal yang mampu kalian kerjakan. Hadis nah, ini berlaku untuk orang yang dikhawatirkan bosan. Maka dalam hal ini ada dua hadis. Ada hadis Nabi sholat malam sampai bengkak-bengkak dan ada hadis khudu minal amali minal amali matutikun. Apakah ini e, eh, bertentangan? Jawabannya tidak. Komprominya khudu minal amali matutikun berlaku untuk orang-orang yang Eh, mengkhawatirkan dirinya bosan, jemu bahkan benci dengan ibadah jika eh, jika ibadah tersebut jor-joran dan pol-polan. Sedangkan eh, hadis Nabi salat malam sampai bengkak-bengkak eh, yang tentu perbuatan Nabi itu berarti eh, dituntunkan, dianjurkan untuk dilakukan oleh umatnya. Karena hukum asal perbuatan Nabi adalah mustahab. Maka anjuran untuk sholat malam sampai bengkak-bengkak itu berlaku untuk orang yang tidak dikhawatirkan dan tidak mengkhawatirkan dirinya bosan dan benci dengan ibadah yang sedemikian banyaknya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bosan sampai kalian merasa bosan. Ini diambil dari Fathul Bari. sebelum kita lanjutkan ya, nampaknya ada beberapa hal yang ingin saya bacakan dari Sarah Sama'il yang lain yaitu dari Mawahib eh, Laduniyah berkenaan dengan beberapa hadis yang lewat Ya, tadi berkenaan dengan hadis tentang tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis tentang Nabi mengusap badannya dengan setelah eh, dengan dua telapak tangannya setelah membaca tiga surat. Ya, eh, di di hadisnya disampaikan jamaah kafaihi fanafatha fihima wa qara'a fihima di Mawahib latuniyah dikatakan wa fi riwayatin faqara'a fihima. Ya, maka terdapat riwayat yang lain yang menggunakan uh, Ya, maka Nabi sebut kemudian faqara'a fihima. Maka di sini ada dua riwayat. Ya, untuk qara'ahnya ada yang wa dan ada fa Nah kalau pakai ayat Waqa'a kalau pakai ayat eh, kalau pakai riwayat waqa'a maka maknanya eh, disebut dulu baru baca atau baca dulu baru nyebut itu siani sama saja. Kalau pakai riwayat waqa'a Hai hai sukana ba'da jam'il kafain. Yang penting dua ini dilakukan setelah e, mengumpulkan dan merapatkan dua telapak tangan. Ya, sedangkan riwayat yang kedua faqara'a fihima. Ya, maka kalau pakai riwayat yang kedua maka niop nyepul itu dilakukan sebelum membaca wabihi jazama ba'duhum dan ini pendapat yang ditegaskan oleh sebagian ulama namun beliau tidak menyebutkan nama Eh, maka di sini terdapat pelajaran penting bahasanya eh, Al Albani punya pendahulu dalam masalah ini. Eh, Al Albani punya pendahulu dalam masalah meniup dulu baru membaca. Ini. Karena di Mawahibul Dunia yeah, disampaikan wabi hijazama ba'duhum Sebagian ulama menegaskan bahasanya tata caranya demikian. Kemudian ulama yang mengatakan e, bahasanya niop dulu baru nyepul dulu baru baca. Allaladalika dalika memberikan alasan logika. Kalau alasan riwayat jelas riwayat fa fa fanafatha fihima kemudian faqara'a fihima. Kalau alasan Eh, dari sisi dalil nakli sedangkan alasan dari, dari sisi dalil akli wa allala dzalika beliau berikan alasan bi mukhalafati saharah dalam rangka supaya eh, dalam rangka menyelisihi perbuatan ahli sihir Kenapa? Karena ahli sihir, karena para tukang sihir itu nyebulnya setelah membaca mantra-mantra. Baca dulu mantra-mantranya baru nyebul. Nah. Ini alasan taklil, alasan logika untuk menguatkan hal ini biar tidak serupa dengan tukang sihir. Lakin zahir kalam Syekh Ibnu Hajar namun perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani menunjukkan annal aula taqdimul qira'ah ala nafsi. Eh, Ibnu Hajar Hajar Zahir perkataan Ibn Hajar menunjukkan yang lebih baik adalah baca dulu baru nyebul, baru meniup. Maka di antara ulama yang mengatakan baca dulu baru tiup adalah Ibn Hajar. Fa'inu hamala riwayat al-fa'i ala anna kaulahu fanafasa fihima faqara'a maknahu dan nafsa ma faqara'a fa nafsa bil fi'li ya, maka menurut Ibnu Hajar riwayat fa faqara'a itu dimaknai sebagai berikut jadi riwayat fa nafasa ma faqara'a itu maknanya adalah dan nafsa di awalnya Nabi ingin meniup pada dua telapak tangannya. Fakoroa lantas Nabi membaca dua, tiga surat. Fana fasa bil Nanti baru setelah itu niup yang sesungguhnya. Ini uh, takwil dari Ibnu Hajar al Asqalani untuk riwayat fana fasa fihima fakoroa fihima. Yeah. Dan kesimpulan akhirnya ternyata penulis kitab Mawahib Ladunia itu e, lebih sepakat dengan pendapat Ba'duhum yang tadi beliau sebutkan. Karena pendapat Ibnu Hajar beliau komentari dengan mengatakan wala yakhfa ma fi hadzal hamli min at-takallufi li'annahu khilafu dhahir. Ya, dan tidaklah samar, tidaklah diragukan bahasanya tafsiran sebagaimana yang ditawarkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani ini adalah minat takalluf terlalu dipaksa-paksakan li'annahu khilafu zahir karena ini menyelisihi zahir riwayat yang pakai fa fa nafatha fihi ma faqara'a Ya, maka penulis kitab Mawahib Batuniyah dan beliau salah satu ulama Syafi'iyah mutaakhirin ya, yaitu ya, Ibrahim ibn Muhammad al-Bajuri asy-Syafi'i beliau cenderung pada ya, seperti pendapatnya Al-Albani yaitu ya, niup dulu baru ya, baru membaca menimbang riwayat dari fa nafatha ma fa fihi ma Kemudian Nabi melakukan hal ini tadi salah sama rotin tiga kali. Ya, seandainya ada orang yang cuma pilih sekali saja, Nih, gimana? Maka kata penulis bela Dunia aika bahwa kamalu sunnah Tiga kali itu kamal Ideal Amma asluha fayah fayahsulu bimaratin Adapun kalau semua sekedar de asal sunnah minimalis dari sunnah itu sudah terwujud dengan satu kali. Jadi kalau orang itu sedang dalam kondisi malas misalnya, wah kok tiga kali malas maka pilihannya sekali atau tidak sama sekali. Ah, eh, kalau tiga kali kayaknya malas, eh, dah ngantuk, ah, ya, dah ngantuk. Maka ada dua pilihan. Ah, saya sekali, kalau sekali mungkin masih bisa agak di ya, masih memungkinkan untuk dilakukan atau wah saya kalau tiga kali terlalu lama udah nggak usah aja lah maka berdasarkan penjelasan hal ini maka seandainya orang itu dalam kondisi tertentu malas untuk sampai tiga kali maka satu kali sudah cukup dan dia mendapatkan aslu sunnah hmm, karena tiga kali di sini adalah kamal sunnah Tiga kali dalam hal ini adalah kamal, sempurnanya, idealnya sampai tiga kali. Namun seandainya sekali saja, maka itu sudah mencukupi. Ya. Kemudian hadis yang uh, yang berikutnya ya tentang kalau Nabi itu tidur ngorok Ya, maka ada perkataan penulis Mawahib Latuniyah yang mengatakan karena min adatihi dhalik maka di antara kebiasaan Nabi adalah tidur adalah ngorok ketika tidur. Di antara kebiasaan Nabi adalah ngorok ketika tidur. Wa yu'lamu min dzalika annahu laysa bimadhmum. Maka bisa disimpulkan dari hal ini adalah tidur ngorok tidak boleh dicela. Nah, karena dia bukan perbuatan tercela. Nah, dan itu tidak E, boleh jadi alat berarti karena bukan perbuatan tercela maka selainnya tidak jadi alasan untuk de, de, menolak lamaran. Nah. Kenapa enggak jadi? karena di profitnya disampaikan saya punya kekurangan kalau tidur ngorok. Ini ada, saya mundur saja lah karena eh, itu eh, calonnya kemudian kalau bilang kalau tidur ngorok. Nah. Ya, padahal wa yu'lamu min kata penulis Mawahib Laduniyah wa yu'lamu min dzalik annahu laisa Maka diketahui bahasanya tidur ngorok itu bukanlah hal yang tercela. Ya, kemudian tentang hadis doa Nabi ketika mau tidur alhamdulillah di at'amana wa wa kafana wa awana Maka e, di sini dijelaskan Allah di atas wa Kenapa yang disebut ya, nikmat yang disebutkan adalah nikmat makanan dan minuman. Ya al hayat la tatimu ila bihima. Karena kehidupan itu kehidupan manusia itu tidak ada tanpa makan dan minum, kenau. Seperti halnya tidur. Sebagaimana tidur, sempurnanya hidup manusia ada tidur, ada makan, ada minum. Fathalah satu min wadin wahid. Maka tiga hal ini adalah satu rombongan, satu grup. Yaitu eh, sempurnanya kehidupan manusia ada tidur, ada makan, minum, ya setelah itu tidur. Hmm. Demikian juga kenapa disebutkan makan dan minum dalam konteks mau tidur. Ini konteksnya konteks mau tidur, nyebut-nyebut makan dan minum. Wa aidan annamu fa'u sab'i ghi. Eh, di antara alasan eh, logikanya adalah karena Tidur itu turunan dari makan dan hilang dahaga. Orang itu akan nikmat tidurnya kalau sudah kenyang, sudah minum, ada. Maka tidurnya tidur yang enak. Eh, tidur yang tidak enak, tidur dalam rangka menahan rasa lapar. Maka orang itu tidur nyenyak itu setelah dia Tak terpenuhi kebutuhan makannya, tak terpenuhi kebutuhan e, minumnya, wafarul khatir minal muhimmat. Dan hati ya, pikirkan ketika seorang itu tidur itu nyenyak, manakala wa amni minasyurul wal afat. Manakala orang itu telah mendapatkan rasa aman dari segala keburukan. Dan nikmat rasa aman itu disebutkan di doa ini wakafana. Wakafana itu menunjukkan mengisyaratkan nikmat nikmat rasa aman menikmat rasa aman dan orang itu tidur nyenyak kalau dia mendapatkan rasa aman dan orang itu tidak akan bisa tidur atau minimal tidurnya bukanlah tidur yang nyenyak manakala dia dalam kekhawatiran. Maka di sini diisyaratkan bahasanya tidur itu nikmat yang betul-betul nikmat manakala setelah makan, setelah minum dan setelah hilangnya kekhawatiran dan ketakutan dalam kalimat wa kafana Dan wa amana dan memberikan tempat kepada kami yaitu maskanana memberikan tempat tinggal kepada kami dan tidak menjadikan kami bertebaran sebagaimana binatang di padang pasir. Fakamimman la kafiyalahu wala mu'wiya Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan rasa aman Dia dicukupi dari segala macam mara bahaya Wala mu'wiya dan tidak memiliki tempat tinggal Ya, maka di sini di, ada penjelasan, eh, ada taklil alasan logika kenapa ada kalimat semacam ini dalam doa ini. Maka fakam laka lakafiyala wala mu'wiyah di sini taklilun ya, adalah memberikan alasan kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan tentang sebab yang mendorong kita untuk memuji Allah. Ya, yaitu kaidah idlayu afuqatu nikmati ilah bididdiha. Ya, biasanya kaidah dalam ya, masalah nikmat orang itu tidak mengetahui betapa pentingnya nikmat kecuali manakala hilangnya nikmat. Manakala ya, manakala dengan kebalikannya dengan hilangnya nikmat maka diingatkan dengan kebalikannya supaya orang menghargai betapa besar nikmat Allah bisa makan, bisa minum, kemudian hati yang aman, tentam, kemudian bisa tidur pula, ada tempat tinggal, setelah itu bisa tidur yang nyaman, e, di tidur yang nyaman di tempat tinggal tersebut. Maka diingatkan supaya kita bisa maksimal bersyukur, maka diingatkan dengan adanya orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat-nikmat seperti itu. Ya, faka al khalqi ay kathirun minum. Banyak orang ya, tidaklah mendapatkan rasa aman, tidak mendapatkan tempat tinggal dalam bentuk yang sempurna. Ya, maka yang dimaksud tidak ada kafiyah wala mu'wiyah itu maknanya adalah dalam bentuk yang sempurna. Dalam bentuk yang sempurna. Karena semua orang itu mendapatkan kafi dari Allah dan mendapatkan mu'wi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala kafil jamil khalqihi. Semua makhluk itu Allah cukupi urusannya. Ya. Dan Allah berikan tempat ya, tempat istirahat, tempat bermalam untuknya. Meskipun boleh jadi sebagiannya adalah kolong jembatan sebenarnya. Namun Allah ngasih. Ya. Walau mibadil wujuh. Meskipun tempat tinggal tersebut, tempat bermalam, tempat istirahat tersebut itu tidak sempurna. Wainkan ala yakfihim balam yu'wihim Meskipun itu tidaklah mencukupi Dan itu bukalah, bukalah tempat tinggal ya, Tempat tinggal mimba adit akhar Kalau dari sudut pandang yang lain Artinya kalau daripada sudut pandang sempurna Ya kemudian tentang tadi berkenaan dengan uh, dengan hadis yang terakhir di bab tentang tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kalau Syabd Razak tidak memberikan penjelasan tentang makna takris, bahkan penjelasan beliau itu malah me, tertangkap darinya kesan bahwasanya ini adalah tidur di rumah karena di sarahnya eh, Sahabat Rusak mengatakan ai awa ila firashihi. Jika mengambil posisi di tempat tidurnya, di kasurnya. Ya, kata-kata ila firashihi eh, itu mengisyaratkan bisa ditangkap maknanya adalah di rumah. Padahal bukan demikian makna dan maksud hadis. Sebagaimana dijelaskan di Mawahib Latuniyah idza arasa bitasydid ay nazala fi safari min akhiril lail eh, yaitu sehingga di tengah-tengah safar di akhir di bagian akhir dari malam kalau fil mukhtar di uh, kitab kamus uh, eh, al mukhtar mungkin mukhtar sihah disebutkan at tariz nuzulul qaumi fi safari min akhir laili lil istirahah Pengertian ta'riz adalah singgahnya rombongan musafir saat mereka dalam proses perjalanan singgah di akhir malam untuk istirahat. Ya, maka jika waktunya masih panjang sampai subuh masih panjang maka Nabi ya, tidur sebagaimana ketika beliau tidur di rumah. Maka tidur ini tadi dengan miring ke kanan dan seterusnya Meskipun ini menyebabkan nyenyak dalam tidur Akan tetapi karena waktunya lapang Maka Nabi percaya diri kalau bisa bangun dan tidak ketinggalan subuh Wa idha beli subahi Dan jika beliau melakukan ta'arisnya sebelum subuh Artinya sedikit sebelum subuh Maka beliau nasoba diro'ahu Maka beliau tegakkan eh, lengannya yaitu al-yumna yang kanan dan beliau meletakkan kepalanya pada telapak tangannya tersebut. Sehingga dari sini diambil pelajaran fayam fayambari liman koroba waktu solati. Maka sepatutnya bagi orang yang berada dalam kondisi sudah hampir datang waktu sholat, baik subuh atau yang lain. Kemudian dia perlu tidur, tidur siang ataupun tidur malam ayakuna naumuhu ingkana labudda minhu hendaklah tidurnya jika itu adalah satu kebutuhan yang harus dipenuhi ala hayatin tadi su'ata intibahihi dalam posisi yang taqtadi ya, dalam posisi yang tak tadi meng, e, membuahkan cepat dan mudah untuk bangun ya, maka eh, fa faidahnya adalah tidak harus tidak harus tidur dengan model menegakkan tangan. Ini faedah yang diambil dari hadis ini kalau orang yang orang itu harus tidur sedangkan waktunya sudah hampir sholat hampir tiba waktu sholat ya tidak harus demikian yang penting ala hayatin tak tadi suratan intibah Ya, posisinya adalah posisi yang ya, secara teoritis itu lebih mudah bangun. Ya, ya, tidak harus uh, modelnya baku seperti Nabi seperti itu. Namun boleh model-model yang lain yang penting itu. Ya, di antaranya mungkin orang merasa kalau misalnya di kasur itu dia nyenyak. Tapi kalau ditikar tidak begitu nyenyak. Maka dia pilih ketika ini menjelang asar misalnya, kemudian capek sekali perlu tidur meskipun barang sesaat, meskipun setengah jam, ini sudah setengah tiga misalnya. Maka dan dia tahu dirinya kalau tidur di kasur nyenyak, pulas, sulit untuk bangun. Kalau tidur di tikar, enggak. Ah, Atau dia tahu dirinya kalau tidur pakai bantal nyenyak, kalau tanpa bantal nah, ya, maka tidak uh, maka akan mudah bangun. Maka tandanya itu diambil. Jika merasa perlu tidur, namun itu waktu sholat sudah hampir uh, sudah hampir tiba. Mahfadatan ala tahsili waqt fadilati awalil waktu dalam rangka untuk supaya bisa mendapatkan fadilah ya, salat di awal waktunya iktidaan bihi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meneladani nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Kemudian kita tambahkan uh, sedikit hadis di bab 40 melanjutkan apa yang tadi telah kita baca. Ya, kemudian hadis selanjutnya dari Quraim ya, Maula Ibnu Abbas bekas budaknya Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, Anak akhbarahu Ibnu Abbas bercerita kepada Quraim, Anak bata inda Maimunah." Bahasanya beliau pernah bermalam di rumahnya Maimunah istri Nabi. Wahia khalatuhu dan Maimunah adalah bibinya Ibnu Abbas dari jalur istrinya. Ya, kan Ibnu Abbas mengatakan, maka aku tidur di lebarnya bantal, sedangkan Rasulullah SAW dan istrinya tidur di panjangnya bantal. Maka bantal tentu ada e, sisi lebar dan sisi panjang. E, maka e, ketika itu ya karena rumah Nabi semuanya satu ruang tidur atau bahkan cuma kamar kata Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya di situ. Maka tidur juga di situ. Maka sisi panjang bantal untuk Nabi dan istrinya. Adapun ponaan istri yang sekaligus sepupu Nabi, ya, maka posisinya di lebarnya bantal. Fanama maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur hatta idan tasafal lail maka ketika telah separuh malam atau sebelum separuh malam sedikit sebelum mal, separuh malam atau sedikit setelah separuh malam dan separuh malam dalam maghrib sampai subuh dibagi dua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun kemudian beliau mengusap e, kantuk yang ada pada wajahnya. Bahasa kita kucap-kucap e, mata dan yang lain. maka roa kemudian Nabi membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian beliau berdiri menuju wadah air yang posisinya menggantung. Posisinya digantung, kemudian Nabi berwudu darinya. E, berwudu darinya artinya pakai e, gayung atau alat yang bisa jadikan gayung kemudian diambil kemudian dipakai untuk wudu. Nabi kemudian Asanal wudu'a berwudu dengan bagus kemudian berdiri mengerjakan sholat. Kata Ibnu Abbas, aku berdiri di samping Nabi. Maka yaitu tepatnya di sebelah kiri Nabi. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya pada kepalaku. Dalam riwayat yang lain yaitu pada telingaku. Summa aku atau dijelaskan di summa aku tapi uduni. udah Nabi pegang telingaku yang kanan, kemudian Nabi pelintir. Nah, fafatalaha. Lantas Nabi pelintir daun telinga itu. E, kemudian e, Nabi geser, Nabi pindahkan posisi Ibn Abbas ke sebelah kanan. Fasalah rakaatain dan Nabi salat malam dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat kemudian dua rokaat sepuluh ya kemudian e, eh, rokaat ini berarti dua belas kalau ma'an marot ya dua rokaatnya enam kali berarti dua belas thumma autar kemudian witir setelah itu beliau Nabi baring lagi ya e, penjelasannya Eh, Ibn Abbas bermalam di rumahnya Maimunah dan dia adalah bibinya. Ini adalah semangat Ibn Abbas untuk melihat secara langsung sholatnya Nabi dan ibadahnya Nabi di malam hari. Maka bocah berumur sepuluhan tahun ini betul-betul peminat ilmu. Maka dia pun mencari berbagai macam upaya untuk mendapatkan ilmu sempurna. Ilmu yang sempurna lihat sendiri. Di antaranya dalam memanfaatkan kalau punya bibi yang jadi istrinya Nabi. Nah, nama ma'an Nabi maka Ibn Abbas itu bersama Nabi di bantalnya dan Ibn Abbas meletakkan kepalanya di sisi lebarnya bantal. Ya bawa dan Ibn Abbas dalam puncak antusias untuk melihat langsung salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam. Terdapat dalam sebagian riwayat bahasanya Ibn Abbas meminta bibinya Maimunah untuk membangunkannya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bangun walam yantabih dan Ibnu Abbas belum bangun namun e, tanpa perlu dibangunkan ternyata Ibn Abbas kecil ini tanah bahab nafsi bisa bangun sendiri wakoma kemudian berdiri ikut sholat bersama Nabi. Ay, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya Maimunah juga tiduran di sisi panjangnya bantal. Maka dalam hadis ini terdapat dalil sempurnanya ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antusias Nabi untuk menebarkan kebaikan dan menginginkan kebaikan. Ketika Nabi mengetahui anak kecil ini punya antusias yang sangat luar biasa, keinginan yang sangat besar untuk mengetahui keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi biarkan anak tersebut tidur bersamanya di lebarnya bantal. Nabi tidak melarangnya, kamu tidur sebelah sana, anda. Ya, maka ini ketawa ketawaduan Nabi. Ya, maka Rasulullah tidur sampai separuh malam atau kurang dari separuh sedikit eh, kurang sedikit atau lebih sedikit dan ini adalah semakna dengan dua hadis Aisyah dan Abdullah bin, U, bin Amr yang telah lewat. Maka Rasulullah bangun dan meng, eh, dan mengusap eh, dan menghilangkan kantuk dari wajahnya supaya semangat dinuhut untuk bangkit dan berdiri. Karena seseorang itu idahar haraka jika dia gerakkan tangannya pada wajahnya setelah ya, ba'da naum ibadal qiyam setelah bangun dari tidur maka dia merasakan dan nasyad e, eh, kondisi yang energik. Dan Nabi membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Itulah ayat tunjamnya ayat yang memuat lima anin azimah pesan-pesan yang agung yaitu isi 10 ayat yang terakhir dari uh, surat Ali imran berzikir mengingat Allah di segala kesempatan sambil berdiri, duduk dan berbaring kemudian tafakur memikirkan makhluk ciptaan Allah kemudian doa yang bagus dan munajat atau berbisik pada Allah yang bagus lama nutiba ilai minal ibadah dan ibadah-ibadah yang dianjurkan dan ganjaran yang dijanjikan watawa ada ancaman untuk melakukan maksiat minal iqab berupa hukuman itu semua dibaca, diingatkan pesan-pesan ini dimasukkan, disampaikan ke telinga untuk supaya masuk ke dalam hati dengan harapan tansyitan lahu untuk menyemangati diri supaya beribadah. Thumma qama ila syanin mu'alakin ay qama minal minal uh, minal farah minal firashi Nabi bangun dari tempat tidurnya setelah membaca 10 ayat menuju syanin mu'allaq. San adalah al-kirbah. Kirbah adalah alati wadah air tusna yang terbuat dari kulit. Dan air yang berada dalam syani itu fi syai'un minal itu adalah air yang agak dingin dan ya bangun-bangun tidur kok bersentuhan ketemu dengan air dingin ini min asbab asbabin nasyat ini adalah di antara sebab energi beraktivitas ba'dal qiyam minan naumi setelah bangun tidur Nah, kemudian ya, dan Ibnu Abbas ada di samping kiri Nabi, lantas Nabi meletakkan tangan kanannya di kepala Ibnu Abbas, kemudian Nabi memegangi telingaku, telinga kananku lantas memelintirnya. Ay artinya haraka al-yada alal udhuni. Nabi gerakkan tangan pada daun telinga yaitu dipelintir namun cuma tahrikan yasirat ya, di pelintir yang sedikit, bukan pelintir yang banyak sampai merah semua, bukan demikian. No, cuma pelintir yang sedikit. Sebagaimana terdapat dalam sebagian riwayat dari Ibn sendiri beliau mengatakan Nabi melakukan hal tersebut yaitu memelintir telinga tujuannya adalah liyukni sani untuk memberikan kenyamanan kepada aku. jadi bukan untuk mendolimiku dan menghukumku untuk mu'anasa untuk memberikan kenyamanan dengan tangannya di gelapnya malam Jadi antara faedah dari uh, hadis ini gerak yang sedikit dalam sholat itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat dan Nabi sholat sebanyak 12 rakaat ay sholat isnatai asrata rakaatan Nabi sholat sebanyak 12 rakaat dengan 6 kali salam Ma'an menegaskan itu situ marat, thumma autara. Kemudian berwitir. Ini penegasan dari perawi tentang jumlah rakaat yang Nabi lakukan. Thumma toja kemudian Nabi berbaring. Dan berbaring Nabi ini karena fisudusil akhir di seperenam malam yang terakhir, seperenam malam yang terakhir. Tujuan tidur di akhir malam sebelum subuh adalah supaya lebih energik untuk mengerjakan sholat subuh. Sampai datanglah muadzin yaitu Bilal, lantas Nabi sholat dua rakaat yang ringan yaitu sholat sunnah fajar yang dikerjakan setelah adzan dan yang sesuai dengan tuntunan untuk kubliyah sunnah fajar alias kubliyah subuh adalah antakhafafa itu ringan dan cepat bukan berlama-lama dan Nabi membaca di dua rakaat tersebut di rakaat pertama al-kafirun dan rakaat kedua adalah al-ikhlas Wadali dalam tersebut dengan tujuan karena Nabi ingin agar aktivitas siang itu dibuka dengan tauhid dengan dua jenisnya. Tauhid amali itu ada di surat Al-Kafirun dan tauhid al-ilmi itu ada di surat Al-Ikhlas. Sebagaimana Nabi ingin membuka aktivitas malam dengan dua surat ini Yaitu dua rakaat sholat sunnah ya, Nabi eh, yatanafalu bihima yang Nabi kerjakan dua rakaat tersebut ba'da salatil maghrib setelah salat maghrib alias ba'da maghrib maka ba'da maghrib itu Nabi juga membaca al-kafirun dan al-ikhlas ya, faedahnya ya, mengisyaratkan untuk dibukanya aktivitas malam dengan tauhid tauhidul amali ya, ada pada ya, pada surat al-kafirun penegasan tentang berlepas diri dari kekafiran ya, ini ya, sikap terhadap pihak eksternal kemudian tauhid al-ilmi itu berkenaan dengan etika dan keyakinan itu ada dalam surat al-ikhlas